Jabur 60 dari ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin musik menurut lagu Bunga Bakung Perjanjian. Masmur Daud untuk pengejaran ketika dia berperang melawan Mesopotamia dan Samjabah dan juga pulang lalu membunuh 12.000 orang Edom di lembah Garam. Ya Allah, Engkau telah menyingkiri kami Engkau telah membiarkan kami tewas. Engkau telah murka. Terimalah kami semula. Engkau telah membuat bumi bergegar. Engkau telah membuatnya pecah belah. Pulihkanlah semula karena bumi sedang gementar. Engkau telah menimpakan kesangsaran ke atas umatmu. Engkau telah memberi kami minum anggur kekeliruan. Engkau telah mengurniakan panji-panji kepada orang yang takut kepadamu untuk dikibarkan karena kebenaran, supaya orang yang kau kasihi dapat diselamatkan. Lepaskanlah dengan tangan kananmu dan rayuanku. Allah telah berfirman dalam kesuciannya, Aku akan bergembira, aku akan membahagikan tanah Sikem dan mengukur serta mengagikan lembah Sokot, Gilead milikku, Manasih milikku, Ifraim juga tepi besiku, Yuda tungkat kerajaanku. Muab tempat pembasuhanku, ke atas idam akan kulimparkan kasutku, ke atas Felicia aku akan menang. Siapa akan membawaku ke dalam kota perkasa itu? Siapa akan memimpiku ke idam? Bukankah Engkau, ya Allah, yang menyingkiri kami, dan Engkau, ya Allah, yang tidak menyertai tentara kami? Berilah kami pertolongan daripada kesusahan, karena pertolongan daripada manusia tidak berguna. Melalui Allah, kita akan berjuang berani, karena dialah yang akan menumpaskan musuh kita.